Baik barakallahu fikum. Sebelum kita tutup majelis kita, ada pertanyaan tertulis kita bacakan terlebih dahulu. Nah, apa Ustaz? Apa hukumnya menerima dan memakan makanan pemberian tetangga dari acara bid'ah seperti maulid, acara 10 Muharram dan sebagainya? <clears throat> nah, uh, memakan ya kalau menerima itu beda dengan memakan ya di sini perlu dibedakan pertanyaannya hukumnya menerima dan memakan jadi kita bahas dulu memakan ya makan makanan dari acara-acara bid'ah ya itu berselisih ulama nah mufti kerajaan Saudi Arabia Syekh uh, e, Abdul Aziz ya alu syekh uh, eh, hafidahullah taala ya beliau memfatwakan tidak bolehnya ya tidak boleh memakan makanan dari cara-cara bid'ah alasannya li'annahu wudi'a ala ghair syar dia diletakkan di atas hal yang tidak disyariatkan makanan itu dikhususkan pada perkara acara yang tidak disyariatkan atau acara bid'ah. Maka dengan sebab itu makanannya tidak boleh dimakan. Nah, barakallahu fikum. Syekh bin Bas rahimahullah ya, menyatakan boleh. Karena asalnya makanan itu halal, namun ada konsekuensinya, syaratnya yaitu dijelaskan. Ya, jika Anda mampu menjelaskannya, setelah dijelaskan, fadl. Ya, dimakan. Karena asalnya makanan itu halal. Tapi ketika Anda tidak mampu menjelaskannya, ya tinggalkan. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, lebih selamat kita tidak memakannya. Ya, lebih selamat kita tidak memakannya karena makanan itu diletakkan di tempat yang tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Allah taala alam besar. Kemudian yang kedua menerima. Terkait dengan menerima, nah di sini butuh ya ilmu yang telah kita jelaskan tadi ya tahapan-tahapan dakwah mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Kalau kita menolak menimbulkan madorot yang lebih besar terhadap dakwah kita, terhadap diri kita, keluarga kita, ya, maka kita bersiasat. Kita menerima ya, lalu kita alihkan makanan itu dengan sembunyi-sembunyi. Misalnya kita beri hewan ternak kita, kita kasih makan. Ya, atau kita jadikan pupuk, misalnya dibuat di tanaman, bisa bermanfaat jadi pupuk. Ya, dan seterusnya barakallahu fikum. Yang penting ya, jangan sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar terhadap orang yang memberi. Ya, apalagi kalau orang awam Ya, apalagi kalau sudah ada riak-riak eh, uh, dari mereka, ada subat-subat ya yang men, menilai keliru dakwah kita, kesan-kesan yang kurang baik, nah, maka hati-hati dalam bersikap. Ya, jangan kemudian langsung kita tolak. Barakallahu fikum. Boleh diterima. Ya, tetapi dengan bersiasat. Kita bertekad akan menyampaikan suatu saat pada momennya kita akan nasihati dia. Nah, ya, maka tunjukkanlah hal yang lebih penting yaitu tauhid akidah masih bisa mereka dengarkan bisa terima maka itu yang paling penting ya karena kalau kita dalam hal ini bersikap terkait dengan bida-bida maulid dan sebagainya ini kemudian mereka lari akhirnya hal yang lebih penting tidak bisa sampai kepada mereka ya yaitu perkara tauhid perkara syirik barakallahu fikum ini butuhnya pentingnya apa eh, sifat-sifat uh, yang telah kita sebutkan tadi. Nah, apa hukumnya memakan daging dari hewan yang disembelih untuk acara kematian? Ini lebih berat ya, lebih dahsyat lagi kalau dia makanannya disembelih Ya. Disembelih untuk acara kematian. Ya. Ini apa namanya? sangat berbahaya ya, masuk dalam perbuatan syirik Kenapa? Karena menyembeli itu ibadah. Zabhu itu adalah ibadah. Ya, Al Imam ya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan hal tersebut dalam kitabnya Usul Talaka, Kasus Syubuhat, ya dan yang lainnya kitab Tauhid tentang menyembelih ini adalah ibadah. Ya, salah satu bentuk atau jenis ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asalnya ibadah itu karena Allah, murni untuk Allah. Bukan untuk orang yang mati. Bukan untuk makhluk yang lain. Maka menyembelih untuk orang yang meninggal dunia. Ya, masuk ke dalam perbuatan syirkum billah. Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu hari ketiga, kelima, ketujuh, ke seratus, dan seterusnya. Ya, maka lebih-lebih sesembelihannya haram. Tidak boleh dimakan. Ya, karena itu sesembelihan yang diletakkan untuk pada kesyirikan. Ya, yaitu untuk orang meninggal. Nah, tapi kita tidak bisa menghukumi itu syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Kenapa? Karena umumnya pelakunya melakukan itu itu karena Allah, ya. Dia menyembelih untuk Allah tetapi melalui orang yang meninggal dunia. Nah, ya sehingga tidak bisa kita hukumi ini syirik besar, ya butuh dirinci. Ya asalnya syirik besar, menyembelih untuk selain Allah itu syirkun akbar. Tapi ketika diterapkan pada orang tertentu yang melakukannya, anda boleh kita katakan dia musyrik, dia keluar dari Islam, ya tidak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya belum tentu perbuatan syirik kufur, bid'ah, belum tentu pelakunya juga menjadi musyrik, menjadi mubtadi' atau menjadi kafir. Ya, belum tentu. Nah, belum tentu perbuatan syirik, perbuatan kufur bid'ah menjadikan pelakunya menjadi musyrik atau mubtadi' ahlul bid'ah atau kafir. Tetapi dia harus memenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya, maka syarat-syaratnya diantaranya adalah harus ditegakkan hujah dulu, dinasihati dengan baik, berulang-ulang, paham dia paham, ya dengan nasihat itu dia bukan orang yang dipaksa, bukan ikut-ikutan, banyak syaratnya untuk menghukumi dia musyrik atau kafir atau alul bidah. Ya, maka ini bukan hal yang mudah. Kenapa itu berbahaya? Ya, kalau bermudah-mudah menghukumi orang musyrik, kafir, mubtadi'. Ya, bisa-bisa kalau tidak benar kesyirikan, kekafiran, bidah itu kembali ke dirinya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Ya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang menyatakan pada saudaranya wahai kafir atau misalnya wahai uh, musyrik, wahai mubtadi'. Lalu tidak benar, tidak benar, wa in kana kama qala wa illa Fakad ba'abi ahaduhuma. Kalau benar, ya, tidak masalah. Memang benar. Tapi kalau salah, ya, maka kekafiran hukum itu kembali ke dia. Maka hati-hati barakallahu fikum. Di sini pentingnya ya memiliki sifat-sifat yang telah kita sebutkan dan tentunya sifat-sifat yang lainnya. Allah taala a'lamu bis-shawab. Nah, Apakah disamakan sikap kepada ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah? Ya tidak ya. Disinilah ahlu sunnah diantara sifat yang harus diwujudkan ada sifat al-adl. Sifat keadilan. Ya, tidak merat, menyamaratakan. Ya, pelaku bid'ah bertingkat-tingkat. Sebagaimana pelaku dosa bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga pelaku syirik, pelaku kubur bertingkat-tingkat. Tidak sama rata. Ya, Sebagaimana orang yang beriman, imannya bertingkat-tingkat. Ya, ada imannya yang kuat, ada yang sedang-sedang, ada yang lemah, ada yang kecil imannya, ada yang kokoh, sempurna imannya. Bertingkat-tingkat. Begitu pula selawannya. Ya, kekafiran, kesirikan bertingkat-tingkat. Maka tidak semua orang yang berbuat bid'ah disapu rata. Ya, ada bid'ah yang ringan, maksudnya di sini ringan, dibandingkan dengan bid'ah yang lainnya yang sangat berat. Istilahnya ulama ada bid'ah mukhaffafah, ada bid'ah mughallazah. Ya. Ada bid'ah yang ringan, ada bid'ah yang berat. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang mufassiqah. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang sampai memfasikkan saja, fasik. Perbuatannya eh, orangnya fasik. Tidak sampai kafir. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bid'ah yang ringan, ya, uh, apa kita contohkan para fikum. Nah, <clears throat> ya misalnya uh, ya kayak misalnya itu orang-orang yang merayakan maulid ya nah dia cinta kepada Rasulullah. Dia ikut-ikut dalam menegakkan maulid. Cara maulid ini bid'ah ya. Nah, maka orang mengikutinya kebanyakan awam, tidak paham. Dan dia melakukan itu karena cintanya kepada Nabi. Ya, maka diberi nasihat dengan baik. Ya, tidak bisa kemudian dia dihukumi menjadi ahlul bid'ah. Nah, bukan ahlul bid'ah. Ya. Karena dia awam, dan bid'ah yang dia lakukan beda dengan bid'ah yang berat. Seperti misalnya kholkul Quran. Ya. Bid'ahnya Rafidah, Syiah Rafidah. Meyakini Al-Quran makhluk. Ini bid'ah yang mengkafirkan. Ya. Barakallahu Atau bid'ahnya Qadariyah. Bid'ahnya Syiah Rafidah. Ya. Nah, yang uh, eh, bulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya, dan membuat ibadah-ibadah bid'ah yang berat ya Karbala dan sebagainya ini berat barakallahu fikum bid'ah yang mengkafirkan minimal memfasikkan ya beda dengan yang melakukan tadi maulid ini sini sikap adil ahlu sunnah harus ya diwujudkan nah jadi bid'ah itu sekali lagi bertingkat-tingkat <clears throat> Ya, tetapi saya tekankan bahwa bid'ah ini dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah dia dosa yang berat setelah syirik. Nah, jangan, akhirnya jangan bermudah-mudah. Kita ulama menyebutkan tadi ada bid'ah yang ringan itu bukan maksudnya mau diremehkan bukan. Bid'ah yang ringan artinya berbicara dalam lingkup jenis-jenis bid'ah sama dengan syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Bukan berarti syirik kecil ya diremehkan. Itu maksudnya berbicara dalam lingkaran syirik, jenis-jenis syirik itu berjenis-jenis. Maka sama juga dengan bid'ah. Syirik kecil lebih besar dosanya daripada dosa besar. Ya. Perhatikan tingkatan dosa ini dalam syariat Islam yang di, dijelaskan para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang paling pertama syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Yang ketiga bid'ah. Ya. Bid'ah yang berat. Baru bid'ah yang di bawahnya, yang ringan. Baru setelah bid'ah dosa besar. Ya. Baru dosa besar, baru dosa kecil dan seterusnya. Intinya di sini yang saya mau sebutkan bahwa urutan dosa secara umum bid'ah itu di atasnya dosa besar. Setelah syirik, bid'ah baru dosa besar. Nah, itu urutannya barakalafikum. Menunjukkan jangan meremehkan bid'ah walaupun sekecil apapun. Ya, kritis dalam menegakkan sunnah. Ya, kritis dalam menjauhi bid'ah harus diperhatikan. Jangan diremehkan sedikit pun. Nah, demikian barakalafikum. Kemudian pertanyaan berikutnya Afan Ustadz, apakah saya saja ada padab dalam menuntut ilmu? Nah, banyak. Ya, ada padab dalam menuntut ilmu yang dijelaskan para ulama kita sangat banyak sekali. Ya, bisa kita baca dalam kitab-kitab para ulama kita. Ya, seperti misalnya Imam Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullah, beliau memiliki kitab ya, Adabul Ilm fi Adabul Ilm wal Muta'allim. Nah, uh, Adabul Ilm wal Alim ya, al-mutakallim dan seterusnya itu nah beliau menyebutkan ya adab-adab menuntut ilmu yang banyak. Pertama ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah, berniat untuk membekali diri dengan ilmu, mengangkat kejahilan ya dan seterusnya. Nah, me memuliakan ilmu tersebut, memuliakan orang-orang yang menyampaikan ilmu tersebut, Nah, banyak ada padanya. Duduk bermajelis dengan baik. Ya, di antara yang disebutkan Imam Ibnu Jamaah tidak menyolorkan kakinya ke depan. Hmm. Di antara, afwan. Ya, <laughs> saya cuma mengingatkan dan itu bukan dari saya, dari Imam Ibnu Jamaah Al-Khinani rahimahullah. Karena kebetulan ya kita ajarkan di pondok, saya bacakan, ya, bahkan sudah selesai, sudah lama. Ya, dan kita mengulang-ulanginya. Barakallahu fikum. Nah, jadi diantara adab yang beliau sebutkan itu seorang murid yang duduk di depan gurunya dalam majelis ilmu, dia tidak menjulurkan kakinya ke depan. Nah, sebagai contoh saja. Kemudian diantara adabnya juga, afwan, ya, karena ini ilmu, saya sampaikan dan kebetulan pertanyaannya meminta ada pada menuntut ilmu, diantaranya tidak bercerai-berai dalam majelis Nah, makanya sebagian ulama kita, Al-Imam Ibn Uthaymin, Al-Albani, dalam majelis-majelis, itu yang jauh-jauh disuruh ya Allah. takhaddam. takoddam. Ya, tarosu, rapat kalian dalam majelis. Lalu beliau membacakan hadis. Ada tiga orang. Rasulullah ya, yang satu masuk dulu di depan merapat, yang satu di tengah-tengah, yang satunya pulang. Nah, Rasulullah SAW memuji yang di depan. Yang maju duduk merapat. Yang di tengah-tengah. Ya. Di dinasihatkan. Ya masih baik tapi dinasihatkan untuk ya merapat ke depan. Yang disalahkan adalah yang berpaling. Ya, yang tidak duduk di majelis ilmu. Barakallahu fikum. Maka ini diantara adab-adab dalam menuntut ilmu yaitu merapat dan tidak bercerai-berai dalam majelis. Barakallahu fikum. Nah, ya, ada pada yang sangat banyak. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Apakah saf kita atau sholat kita sah apabila kita berdiri di apa ini di saf belakang dan terakhir berdua dengan anak yang belum balik. Jazakallahu khairan. Ya, tidak apa-apa. Jadi dalam hadis ya disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullah, uh, la solat liman faroda bisof. Tidak sah solatnya orang yang menyendiri dalam sof. Ya. Jadi hati-hati ya, Imam Al Albani menyebutkan hadis ini ala zahirihi, di atas dohirnya. Ya, Siapa yang sengaja menyendiri dalam soft, maka tidak sah sholatnya. Maksudnya di sini sengaja masih ada celah-celah di soft pertama, masih luas, dia bisa masuk, dia sengaja menyendiri di belakang. Nah, itu tidak sah. Tapi kalau sudah full, betul-betul full di baris pertama, tidak ada celah untuk masuk, maka tidak apa-apa di belakang. Ya, kenapa? Karena kewajiban berjamaah ya tetap didahulukan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau ada anak kecil walaupun belum balik, maka itu sudah memenuhi syarat. Ya, sudah terpenuhi syarat bahwa dia tidak lagi menyendiri di soft, walaupun anak kecil belum balik. Ya, anak kecil belum balik itu tabar dihitung softnya, ya, dianggap. Nah, terhitung barakallahu fikum. Ya, dan menutupi celah itu terhitung. Ya, walaupun anak kecil yang belum balik. Rasulullah SAW berjamaah dengan Eh, sahabat Anas bin Malik masih kecil yang ya bermakmum di sebelah kirinya dipindahkan oleh Rasulullah ditarik ke arah belakang dipindahkan ke sebelah kanannya ya nah Rasulullah berjamaah bersama anak kecil yang belum balik nah Nah, bismillah. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Anda ingin bertanya, adakah hadis yang melarang merokok karena merokok adalah perbuatan haram? Nah, merokok, subhanallah. Ya, kalau kita melihat dalil-dalil, saya bisa mengatakan, ya, sebagaimana dijelaskan ulama, rokok ini haram yang jelas, bukan yang muhtamal. Ya. Rokok ini haramnya dalilnya jelas, sore. Bukan dalil yang mengandung kemungkinan-kemungkinan. Ya. Dalil yang sangat jelas. Kenapa? Karena rokok ini sepakat manusia madorot. Ya. Sepakat manusia rokok itu madorot. Madorot untuk kesehatan. Ya. Nah, Anak kecil pun sepakat. Para dokter ahli medis seluruhnya sepakat. Ya. Nah, ketika manusia telah bersepakat, bahkan orang yang merokok itu sendiri sepakat bahwa itu merusak kesehatan. Nah, segala sesuatu yang madorot, ya, maka itu haram dalam Islam. Haram itu dilakukan. Ya, kecuali terpaksa darurat. Nah, kalau darurat lain halnya. Babi pun jadi halal kalau darurat. Ya. Tapi kalau setiap hari bukan darurat, rokok, ya, madorot. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, madorot wala Tidak boleh melakukan madorot dan memadorotkan orang lain. Ya, rokok dua-dua, memadorotkan dirinya sendiri, memadorotkan orang orang lain. Yang kedua, rokok itu tabzir, menyia-nyiakan harta yang tidak bermanfaat. Menyia-nyiakan harta tafsir juga haram dalam Islam. Ya, haram dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya, tiga hal yang dimurkai Allah, dibenci oleh Allah. Ya, dalam hadis tadi malam saya bacakan ya. Inna Allah ya'budu lakum salatan wa yasqatu lakum salatan dalam hadis uh, Saleh bin Abi Subah, Soleh bin Abi Suhail, apa Suhail bin Abi Soleh. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Allah, Rasulullah SAW mengatakan tiga hal yang dibenci, dimurkai Allah. Salah satunya kilwal qol idha'atul mal wa kathratus su'al. Yaitu kilwal qol, menukil-nukil yang tidak jelas, menyenyiakan harta. Ya, dan banyak bertanya yang tidak penting, pertanyaan yang ganjil-ganjil. Nah, menyanyiakan harta, merokok termasuk dalam menyanyiakan harta. Dibenci oleh Allah. Maka haram. Ini dalil yang jelas, terang, benderang. Bukan me, apa dalil yang bisa dibawa ke sana ke sini maknanya. Ya. Idu'atul mal. Barakallahu fikum. Maka sepakat juga manusia bahwa merokok itu menyanyiakan harta. Ya. Dibakar. Saya ingat barakallahu fikum, saya ketika Eh, di majelis Syekhona Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di Masjid Nabawi ya saya bermajelis ya saya hadir di majelis itu antara maghrib wal isya beliau ditanya dalam bab pertanyaan tanya jawab apa hukumnya orang merokok ya Syekh ya dukhon syurbud dukhon mengisap rokok dijawab Syekh Abbad Ya, ini ini bukan saya, ya, jawaban beliau. Ya, agak pedis ini jawab, jawabannya. Nah, ya, yang kalau yang merokok tersinggung, jangan tersinggung sama saya. <laughs> Tersinggung sama saya Abdul Musin al Abad. Karena ini yang saya dengarkan jawaban beliau. Beliau mengatakan orang yang merokok, ya, <clears throat> lebih bodoh dari orang yang dungu. Lebih gila dari orang yang gila. Subhanallah, pedas. Kenapa? Beliau jelaskan. Orang yang bodoh sekalipun, dia tidak merobek-robek uangnya, hartanya. Dia tidak bakar uangnya. Ya. Ini orang yang merokok sama dengan dia bakar uangnya, kata Syekh. Berarti lebih bodoh dari orang yang bodoh. Safi. Ya. Ah. Yang kedua, lebih error dan orang yang error. Itu mungkin lebih bahasa yang lebih lebih lembut ya. Nah, kenapa? Kadang-kadang orang yang error dia masih tahu manfaat. Ya. Maslahat. Dia tidak mendorongkan dirinya. Kadang-kadang, ya. Nah, ini orang yang merokok, dia paham, dia merusakkan dirinya sendiri. Ya, sehingga lebih error dari orang yang error. Nah, subhanallah itu jawaban beliau. Ya, saya ingat. Ya, karena saya hadir di majelis. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Jadi hukum merokok haram, tinggalkan barakallahu fikum. Fattakullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan merusak diri antum saja, tapi merusak orang lain. Mendolimi orang lain rok asapnya yang menyebar. Nah, fattakullah, bertakwa kepada Allah. Itu sulit memang ditinggalkan, butuh jihad terhadap diri sendiri. Namun kalau di atas ilmu, setelah antum mengilmui dan ulama alusunnah sepakat di zaman sekarang, sepakat bahwa rokok itu haram. Bahkan ulama Indonesia MUI, saya pernah baca uh, literatur ya dari MUI, fatwanya MUI, memang dibagi dibagi beberapa tingkat. Tapi yang pertama mereka mengatakan itu haram. Ya. Jadi tetap ada sisi pengharamannya dari ulama kita di Indonesia. Ya, tapi kalau ulama sunnah di luar Indonesia di Arab Saudi dan di tempat yang lainnya sepakat rokok itu haram. Belum pernah saya dapatkan ada ulama sunnah memfatwakan rokok itu makruh. Ya, makruh. Makruh itu kalau diamalkan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan berpahala. Jauh sekali dari dalil. Makanya di awal saya bilang rokok itu dalilnya sore, ya. Nas yang jelas, tidak mengandung ihtimal. Barakallahu fikum. Kemudian bagaimana caranya agar bisa dihentikan? Ada cara syar'i untuk menghentikannya? Kalau kalau pemerintah Islam ya Ya tentunya dengan tahapan-tahapannya dinasihati dengan lemah lembut, disabari terus menerus. Nah, kalau dia tidak bisa meninggalkannya, sabari, diberi ancaman. Ya itu kalau pemerintah ya. Nah, diancam penjara kalau tidak mau menghentikannya, diancam dihukum dengan pemerintah sesuai dengan ya tahapan-tahapannya sesuai dengan uh, hikmah ya keadilan. Nah, tapi kalau di antara bukan pemerintah ya haram ya. Dakwah sesama kita, masyarakat bukan pemerintah tidak boleh dengan cara kekuatan, dengan cara fisik, tidak boleh. Fisik kekuatan itu hanya dakwah pada itu dilakukan oleh pemerintah penguasa. Kita hanya menasihati dengan lemah lembut terus, dengan sikap ketika dia ngeyel, kita sikapi dia, ya. Kalau sudah berulang-ulang terus dia tetap ngeyel dan melakukannya, disikapi, didiamkan, ditinggalkan, ya. Ketika dia ada di sana kita ambil jalan yang lain untuk menunjukkan bahwa apa yang kau lakukan itu kami tidak senang. Kami ingin, kami mencintai engkau karena Allah. Kami membenci engkau karena Allah. Agar engkau meninggalkannya. Seperti itu barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Cukup lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala dan yang salah adalah dari saya pribadi dan semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu la ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.